jamaah kita insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah Amma ba'd Pada pertemuan yang lalu Kita bahas masalah Al-Mukhalafah Lil hawadid. Sudah ya Bahasanya Allah itu berbeda dengan semua makhluknya dengan semua makhluknya. Sudah sudah dibahas panjang lebar belum kemarin. Mukhalafal hawadith di dalam sifat 20 pembahasan yang paling panjang dan lebar adalah di dalam masalah al-mukhalafatu lil hawatithi mukhalifunil Hawadith. Allah berbeda dengan hawadis itu semua yang baru makhluk-makhluk. Di dalam Al-Qur'an disebutkan laisa kami syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Di situ nanti ada pembahasan yang luas tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang secara lahir menyebutkan bahwa Allah itu mempunyai kesamaan-kesamaan sifat dengan manusia. dalam pembahasan dialog mantek atau falsafah Allah bukan jauhar dan Allah bukan Arab atau ini kemarin sudah dibahas belum supaya tidak terulang ini pembahasan ringan sebetulnya kalau pondok pesantren ini adalah kelas 1 sanawiyah mungkin kelas kampus ini cuman eh, makanya harus detail ini Allah itu bukan jauhar dan bukan arot. Jauhar itu apa? Arot ini ini. Putihnya tembok itu arot. Dan jauhar itu adalah tembok. Jadi jauhar kalau arot itu tidak akan berdiri sendiri. Kalau disederhanakan seperti sifat warna itu arot maka Arab itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Pasti ada sesuatu. Gak ada putih tanpa tembok, putih tanpa sesuatu. Pasti putih itu ada pada sesuatu. Dan segala sesuatu pasti punya Arab. Arab itu termasuk diam dan gerak. Itu Arab. Ini bahasan falsafah ringan sebetulnya. Kecuali bagi orang yang belum pernah bersentuhan dengan dunia mantek. Itu mantek-mantek. Bukan mantek kafir, menjadikan orang keluar dari iman. Segala sesuatu itu punya arot. Arot itu seperti ini. Gerak dan diam. Warna putih, merah, putih, kuning, hijau. Dingin, panas, itu arot. Arot itu sifat sebuah materi, materi, sifat benda. Baik sifat itu namanya bergerak, diam, panas, dingin, merah, putih, kuning, hijau. Dan jauhar itu adalah yang dia pasti punya arat, Punya arat. Tidak mungkin sesuatu benda itu disifati dengan bergerak, eh, tidak bergerak dan tidak diam. Kebayang tidak? Tidak mungkin. Ini johar, johar itu pasti punya arat. Ada warna di sini. Johar punya arot. Tidak mungkin sesuatu itu tidak bergerak dan tidak diam. Jadi kalau tidak bergerak pasti di diam. Maka sesuatu yang saat ini kita temukan diam, kenapa dikatakan diam? Karena tadi bergerak. Jadi pasti itu tidak mungkin tidak. Sesuatu kalau tidak bergerak, diam. Sesuatu kita katakan gerak karena tadi diam. Maka sesuatu kita katakan diam karena tadi pernah bergerak. Nah ini, Arab itu itu gerak dan diam, panas, dingin, putih. Jadi gerak dan diam tidak mungkin berdiri sendiri. Coba, kalau kita menyifati sesuatu yang tidak ada dengan gerak, mustahil, hayal. Ini biasanya dimatangkan dulu untuk mengatakan Allah bukan Johar dan bukan Arab. Supaya kita tidak menyifati Allah dengan sifatnya johar dan sifatnya Arab. Nah, sifatnya johar. Jadi ini sederhana dulu barangkali. Kalau pelik tidak apa-apa ditinggalkan. Ini dalam bahasa akidah dan malah itu rujahluhu yang tidak bah tidak bahaya kalau kita tidak tahu. Yang penting benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik sesuatu ini. Ini tidak akan bebas dari arat, pasti ada aratnya. Dan arat itu baru. Arat itu minal hawadith. Coba. Kita katakan Quran itu diam. Diamnya itu kan baru. Karena tadi pindah ke sini, gerak. Dan gerak sendiri baru karena didahului oleh diam. Dan Allah maha dahulu. Allah maha dahulu. Putih tidak akan berdiri sendiri. Putih berada di dalam kopiah. Berada pada kopiah, pada bajumu, pada badan Putih. Yang kulitnya putih. Itu namanya arak, Hitam. Gak mungkin ada hitam tanpa sesuatu. Hitam tidak mungkin ada tanpa sesuatu. Atau putih tanpa sesuatu. Baik. Allah bukan johar. Dan Allah bukan aurat. Kalau kita katakan Allah jauhar berarti Allah butuh gerak dan diam. Dan yang butuh kepada sesuatu yang baru, maka itu adalah baru. Maka Allah tidak bisa disifati johar. Tidak bisa disifati sebagai Arab. Allah tidak dikatakan johar. Karena kalau dikatakan johar, maka butuh kepada Arab. Lah, anda ini, kalian semua ini adalah Arab al johar yang punya Arab. Zatnya, zat dirimu adalah johar yang punya sesaat sifat diam, bergerak, dingin, panas, dan punya warna kulit, warna. Ini Arab johar. Jadi setiap johar punya Arab dan aurat adalah hadis baru. Maka Allah tidak mungkin kita katakan johar. Maka tersesat filosof jadi kenapa dibahas oleh akidah Asy'ariyah? Karena di sana ada filosof yang terjebak mengatakan Allah itu jauhar. Johar, Allah bukan Johar, Karena kalau Johar butuh Arab. Semua kita ini Johar, Johar, Johar. Adon warna kulit dan sebagainya gerak diam adalah Arab. Sebab semua Johar pasti butuh Arab. Johar, Johar, Johar Butuh Arab. Arab itu apa? Kalau tidak diam, bergerak. Kalau tidak bergerak, pasti diam. Kita tidak akan menemukan sesuatu yang tidak punya itu. Pasti Arab ada. Dan Arab itu baru. arot itu baru. Karena apa? Sesuatu yang kita katakan dingin. Kenapa kita katakan dingin? Karena dulunya panas. Bergerak dan diam. Baik. Jadi Allah itu bukan arot dan Allah bukan jauhar. Sehingga kalau sudah matang di sini maka kuatlah keyakinan bahwasanya di saat kita menemukan firman Allah yang menyebutkan sifat-sifat Allah seperti sifatnya johar maka kita nafikan. Ada misalnya Allah turun. Turun. Nazar Rabbuka. Allah turun ila sama'id dunya inda thuluthil laili. Allah turun. nazar Rabbuka. Allah turun lihat. Kalau orang belum paham makna Arab dan Johar tadi lihat, dia akan mengatakan Allah turun. Berpindah tempat. Lah kalau sesuatu yang berpindah itu adalah jauhar. Butuh kepada perpindahan dan Allah bukan jauhar. Maka Allah turun jangan disamakan dengan kita. Maka disitulah butuh namanya takwil. Jadi yang turun adalah keberkahan rahmat Allah. Mungkin ada berkata rahmat Allah setiap hari turun, akan tapi malam itu dikhususkan. Nazala Allah turun. Mata Tangan Allah. Kalau kita kan tangan ini johar. Kalau tangan Allah seperti tangan yang kita yakini tangan, tangan-tangan tangan, maka akan pemahaman itu jauhar. Maka di samping butuh tempat, kemudian butuh gerak dan butuh diam karena dia jauhar. Dan Allah bukan jauhar. Sehingga kalau kita menemukan ayat-ayat seperti tangan dan sebagainya, itu namanya ayat mutasyabihat jadi bab mukhalafah lil hawadisi waktu gue yang ajar di kampus dulu di Yaman itu ini perlu waktu lima pertemuan. Sementara sifat-sifat lain lima sifat bisa satu pertemuan. Tetapi khusus masalah al mukhalafatul hawadisi satu sifat menjadi lima pertemuan. Karena permasalahan kesesatan akidah zaman sekarang adalah berkenaan dengan mukhalafah lil hawadisi, kesalahpahaman dalam mukhalafah lil hawadisi. Jadi kalau kita menemukan ayat-ayat di dalam hadis Nabi Misalnya ayat-ayat tentang menyatakan akad tangan Allah, mata Allah. Kemudian Allah yuharwil jalan cepat. Allah sakit, maritu, abdi maritu falam ta'udni. Oh gimana? Sakit kan Arab? Orang bisa disifati dengan sehat dan sakit. Arab? Sakit adalah Arab? orangnya yang sakit. Tapi Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Abdi maridtu falam ta'udni." Aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Maka berkenaan dengan ayat-ayat sifat ini, ayat-ayat yang disitu menunjukkan sifat-sifat Allah itu, ulama kita terbagi menjadi dua. La ilaha Yang pertama adalah ahli tafwid. Tauhid itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Jangan didiskusikan, jangan dibahas. Kalau sudah sebut mata Allah serahkan. Yang penting tidak seperti mata ini. Dan jangan katakan punya mata tidak seperti mata kita. Karena di saat kita mengatakan punya mata, itu orang akan berbicara sesuai dengan akal dan pemahamannya. Punya tangan pun bukan tafid. Tafid itu adalah membiarkan begitu saja. Allahu a'lam bimuradihi. Jadi kalau kita baca ayat tentang tangan Allah, maka kita harus pakai yang pertama tafwid kita serahkan kepada Allah. Manhaj ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat ada yang pertama adalah tafwid. Yang kedua adalah takwil. Takwil itu adalah apa? Membawa kepada makna lain dengan dalil. Karena kalau difahami dengan makna zahirnya bertentangan dengan akidah. Kalau dipahami dengan makna zahir bertentangan dengan akidah. Berbicara tentang tangan Allah. Kalau Khalaqtu biyadi. Aku ciptakan dengan tanganku. Kalau kita beri makna tangan Allah keluar dari iman. Tapi ahli tafsir menyerahkan, tidak bicara tentang tangan Allah. Tapi ahli takwil gimana? Kalau sudah aku ciptak aku dengan tanganku sendiri, maksudnya apa? Ziyadatul ihtimam, maksudnya sesuatu itu dianggap sesuatu, sebagai sesuatu yang sangat penting. Dan semuanya terjadi atas perintah Allah pun hayakun. Kalau sudah dinisbatkan kepada Allah tentu karena sesuatu itu tersebut lebih diperdulikan dan diperhatikan. Adam khalaqtu biyadi. Kita yang menciptakan adalah Allah. Nabi Adam juga diciptakan oleh Allah. Cuma di saat Allah berfirman, dia di tanganku bukan dengan tangan ini. Kita serahkan urusan ini kepada Allah. Jangan berkata tangan. Lalu pakai takwil. Nah sekarang permasalahan ini orang yang suka mengkafirkan orang lain itu anti takwil. Katanya takwil adalah sesat. Takwil itu memberi makna lain agar orang di saat membaca lafaz tersebut tidak tersesat. Ada orang mengingkari takwil dan mengatakan bahwasanya ahli takwil ini sesat, mu'attilah yang mem, mem, mem, apa, mematikan nas-nas. Ahli takwil katanya. Ahli takwil hak para salafun saleh mentakwil. Jadi ada takwil. Jadi kalau tangan Allah kita maknai kuasa Allah. Ar-Rahmanu ala ra'atis Allah beristiwa atas arash. Pertama manhaj pertama adalah tauhid. Kita serahkan kepada Allah. Manhaj, manhaj yang kedua adalah kita beri takwil. Istawa adalah Allah menguasai. Dan memang Allah berkuasa atas semuanya. Dan itu tidak bertentangan karena Allah berkuasa. Kalau ada yang mengatakan Allah duduk di atas arsh, masuk bab tadi. Allah tidak butuh arsh. Kalau dikatakan Allah bertempat, berarti nanti ada permasalahan lagi. Tentang nempel, tidak nempel. Jauh dekat dengan tempat. Sebab yang butuh jauh dan dekat adalah jauhar. Dan Allah bukan jauhar. Zaman sekarang ada yang mengingkari takwil. Takwil adalah sesat dan bid'ah. Tidak boleh kita mentakwil. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sudah kita tetapkan seperti itu sebagai sifat Allah. Jadi ada sifat tangan Allah, mata Allah. Ini adalah Kesesatan dan akidah kita tidak seperti itu. Akidah kita ada namanya takwil. Jadi ada tak takwil sama tafwid. Dalam Al-Quran, wa mayya'almu ta'wilahu illallah. Tidak mengerti takwilnya Allah. Ada wakaf lazim. Sehingga tidak perlu ditafwil. Pendapat yang kedua, wakafnya bukan wakaf lazim. Illallah warrasihunal fil ilmi. Jadi Allah dan orang-orang punya ilmu bisa mengetahui takwilnya. Jadi dalilnya di dalam Al-Quran. Ahli tafwid sama ahli ta'wil tidak ah, apa dalilnya di dalam Al-Quran. Hunna umul kitab wa ukhar mutasyabihat. Wala ya-, ya-, ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Illallah ini ada yang mengatakan makot lazim. Makot lazim harus berhenti. Artinya apa? Tidak akan ada yang tahu maknanya ayat-ayat tersebut illallah kecuali Allah. Maka ini tafwid kamu jangan urusi Selagi sudah dikatakan tidak ada yang tahu kecuali Allah, jangan sok tahu. Di saat disebut tangan, serahkan pada Allah. Sebut mata, serahkan kepada Allah. Karena ini ayat mutasyabihat. Ini dalilnya kita di dalam Al-Quran. Adapun dalilnya ahli ta'wil adalah nafsul ayat. Ayat yang sama, cuman Menurut sebagian kurak wakaf bukan wakaf lazim. Illallah warasihuna fil ilmi. Tidak akan tahu takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang punya ilmu kuat. Sehingga makna kita boleh tahu takwilnya. Sehingga ada tak takwil. Inilah manhaj yang banyak namanya takwil. Kalau orang tidak mau takwil terjerumus dia. Ayo, ini mereka subhanallah, ternyata mereka pertentangan luar biasa di saat mau tidak mau menakwili. Jadi kalau menemukan Allah punya tangan Allah, tangan. Ketemu ayat seperti ketemu hadis Nabi, hadis diskusi. coba. Mau mengatakan Allah, abdi maritu, hambaku aku sakit. Jadi Allah punya sifat namanya sakit. Nah, abdi maritu, punya sifat sakit. Ini adalah akidah yang suka menyesatkan orang. Mereka terjerumus di saat mengingkari tauhid dan mengingkari takwil. Katanya mereka apa? Nutsbitu Allah. Kami akan menetapkan apa yang Allah tetapkan. Tapi tergelincir. Ulama kita dari masa ke masa tidak seperti itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas mentakwil. Punya takwil Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini pembahasan panjang lebar anak-anakku semuanya. Ini ada akidah pelik. Orang tersesat di sini. Maka yang mengatakan Ain Allah, Allah di atas langit, ini adalah kesesatan. Memang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim akan tadi. Ia pun diriwayatkan oleh Imam Muslim tapi bertentangan dengan hadis yang lainnya. Anda akan lihat Allah di mana? Di langit. Dan mereka keyakinan Allah di langit. Karena mereka menggambarkan arus itu di atas arus. Arus itu paling gedenya makhluk Allah katanya. Ini kan tidak mau tapi mereka terjerumus dalam takwil yang sangat jauh. Takwil sangat jauh. Mereka mengatakan mereka bukan kita. Kalau kita mengatakan arsis tahu Allah menguasai arsh semuanya selesai. Atau kita serahkan kepada Allah tafid. Bagaimana Ar-Rahman Allah istiwa? Serahkan kepada Allah. Karena istiwa maklum. Kalau orang namanya istiwa begini nih. Saya duduk di atas kursi saya, anastabi ala kursi. Aku, ber, aku duduk di atas kursiku. Itu manusia. Tapi Allah tidak seperti manusia. Laisa kami syai. Maka di saat kita bicara tentang Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy maka kita tidak akan berbicara Allah duduk di atas arsh. Mereka terjerumus mengatakan Allah di atas arsh. Bahkan kemudian ditambah kursi di atas kursinya. Dan arsh adalah tempat menginjakkan kakinya. Lalu Allah duduk di atas kursi, kemudian kakinya menjulur, kemudian menetes Rambutnya memanjang, loh ini kan ada dewa dewi ini. Jadi keyakinan mereka ada seperti itu. Jadi kursi tempat duduknya Allah, tempat duduknya Allah. Arus tempat injaan. Nah, kalau memang seorang raja mah benar begitu. Arsul Malik, arusnya raja adalah tempat untuk kakinya. Ada pun kursi ya kursi. cuma mentang-mentang di Al-Quran ada kursi, kemudian ada aras, langsung Allah duduk di atas kursi dan aras adalah tempat pijakan kakinya. Lah ini. Naudzubillah. Itu kesesatan. Dan itu hakikat kufur. Allah yang menciptakan tempat. Dan Allah tidak butuh tempat. Allah yang menciptakan tempat. Dan Allah tidak butuh tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap ada dan tidak butuh kepada tempat. Jangan seperti dianggap seperti Pak Tukang, setelah buat kursi capek lalu duduk di atas kursinya. Itu kan namanya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi, mereka lihat yang orang tersesat ini mengatakan aras itu paling pedenya makhluk Allah. Jadi Allah ada di atas sana. <laughs> Allah ada di atas aras itu. Dan Allah meliputi semuanya. Itu adalah kesesatan Allah ada. Ar-Rahmanul Arsy istawa Allah menguasai atas arsy selesai. Atau kita tafwid, kita serahkan kepada Allah. Baik ini masalah mukhalafatul hawadits. Jadi takwil itu harus. Bagi orang yang Jadi tafwid atau takwil. Jadi takwil ini ada dan contohnya ada. Suri abdi maridtu falam ta'udni wahai hambaku aku sakit kau tidak kunjung kepadaku. Ayo kalau darahkan sakit. Dan masih banyak. Sifat-sifat kalau dinisbatkan, nama lafat-lafat kalau dinisbatkan kepada Allah unik. Seperti itu. Ada termasuk dalam hadis hadis hadis sahih. Hajar Aswad yaminullah. Yusafihu bihi ibadah. Hajar Aswad itu tangan kanan Allah. <laughs> tangan kanan Allah gitu. Bukan maksudnya tangan kanan Allah itu adalah urut tangan Allah hitam begitu. Yang tidak mau takwil sesat. Jadi intinya, ringkasnya pada majelis singkat ini masalah mukhalafah lil hawadithi, manhaj ahli sunnati wal jamaati berkenaan dengan ayat-ayat bicara tentang tangan, mata dan seterusnya. Maka kita ada dua manhaj. Yang pertama tafwid, kita serahkan kepada Allah. Yang kedua adalah takwil, membawa kepada makna dengan dalil lain agar kita keluar dari kesesatan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini adalah masalah ayat mutasyabihat. Dan jangan tertipu dari bagian orang. Makanya kalau ada ayat hadis yang diwatkan oleh Imam Muslim hadis jariah, Aina Allah Allah di mana? Ini sering ditanyakan. Sama di langit. Lalu mengatakan ini orang yang suka hadir perayaan Maulid Nabi itu lihat atau kelompok ada yang mengatakan Allah tidak boleh dikatakan Allah di langit. Kata hadis Nabi, riwayat Imam Muslim, Aina Allah Allah di mana? Allah tidak boleh ditanya dengan kalimat di mana. Sebab di mana menunjukkan tempat. Di mana menunjukkan tempat. Tidak boleh kita katakan Allah ada di mana. Dan jangan katakan Allah di mana-mana. Tapi katakan Allah tidak butuh mana-mana. Tapi Allah yang menciptakan mana-mana. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim hadis jariah itu? Lihat. Hadis itu bertentangan dengan hadis yang lain. Ceritanya adalah seorang budak. Mau dimerdekakan. Ada seorang melakukan pelanggaran lalu mau memerdekakan budak. Kemudian dikatakan ya Rasulullah ini budak akan aku merdekakan. Sementara kalau ada orang kena denda hukuman mau memerdekakan budak, budaknya itu harus budak yang beriman. Kemudian didatangkan budak tersebut kepada Nabi lalu dites oleh Nabi. Beriman atau tidak? Lalu Nabi bertanya, "Aidallah, Allah di mana?" Lalu budak tersebut mengatakan, "Fis sama." di langit. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Atikha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia kalau begitu karena dia telah beriman. Ini hadis. Berarti Nabi mengetes orang beriman dan tidak beriman dengan kata apa? Allah di mana? Sesuai dengan teks hadis ini. Sampai hari ini ada tidak orang ngetes orang beriman dengan ayat Allah? Ada hadis lagi, riwayat Imam Haki dan yang lain sebagainya. Para muhadithin. Cerita serupa itu bunyinya tidak seperti itu. Waktu didatangkan budak itu kepada Nabi, hadis sahih juga sama. Tapi bunyinya adalah Nabi tidak mengatakan aina Nabi mengatakan ada alla ila Allah wa anni Rasulullah. Apakah kau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Kemudian budak mengatakan bala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad mengatakan atik hafa inha mu'minah, merdekakan dia karena tidak beriman. Kisahnya sama. Dua riwayat, bahkan riwayat Imam Baihaqi dan yang lainnya meriwayatkan kisah Atasyadina. Lalu Nabi Muhammad Atasyadina alla ilallah maka berjalan? riwayat lain Atasyadina alla Allah, apakah kau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Iya bersaksi. Kemudian Nabi Muhammad man ana siapa aku? Dijawab anta Rasulullah. Nah, mereka kan dia. Mana yang lebih tepat untuk menguji keimanan seseorang? Hadis yang pertama, hadis yang kedua. Hah? Apakah kalau kita ngetes iman seorang adalah Allah di mana? Ya ada hadis yang kedua, dua hadis syedina Apakah kau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya para ulama mengatakan hadis itu biarpun diriwayatkan ulama muslim sebab ada salah meriwayatkan bukan hadis itu dia ada tapi ada riwayat bin makna. Jadi ada salah yang memberi makna. Sementara kalau sudah bertentangan dengan hadis lain yang dipakai tentu hadis yang lain karena ini maknanya ada tashbih di situ. Maka para ulama mengatakan hadis ini biarpun diriwayatkan oleh Imam Muslim tidak bisa dipakai. Karena apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan bertentangan dengan hadis yang lain yang berbunyi atasyhadina la ilallah wa anni rasulullah. Baik, berarti aina tidak bisa dipakai. Tapi lihat tentang hadis riwayat Muslim dan kesesatan mereka luar biasa. Kalau kita lacak akidah mereka, betul-betul menjadikan Allah seperti manusia. Sehingga nama ada salah satu ulama mereka mengatakan apa? mempunyai sebuah kitab bab min khalqir khalqi adam ala suratir rahman tentang penciptaan penciptaan Adam itu seperti bentuknya Tuhan. Jadi sempurna ada mata, ada kepala, ada ini. Bahkan sampai dikatakan kalau Allah jangan dikatakan bertangan, jangan katakan Allah berkaki. Lalu dia mengatakan, apakah Allah itu seperti semangka? Eh, kesesatan. Sebenarnya ahli kita, kita ahli sunnati wal jamaatil asyariyati mengatakan bahasanya, laisa kami Allah tidak seperti apapun. Kalau kalian, kalau semuanya menemukan bahwasanya Allah bertangan, berkaki dan seterusnya, maka kita serahkan kepada Allah. Jangan dibahas. Imam Malik mengatakan idza marartum bi ayati sifati pemuruhah. Kalau kalian melewati ayat-ayat semacam itu jangan dibahas, lewati. Kalau ingin kamu kalian jelaskan kepada orang awam beri makna namanya takwil. Tangan Allah kuasa Allah, mata Allah riayah, bantuan Allah secara khusus. Ada takwilnya. Itu yang benar. Jadi mukhalafah lil hawadits pembahasan panjang lebar dan kesesatan akidah zaman sekarang adalah bab mukhalafah lil hawadits. Maka hati-hati jika kali kalau kita menemukan di TK-TK kiri kanan kita sudah punya pertanyaan Allah di mana? Itu kesesatan akidah. Kalau dilacak itu bukan akidah ahli sunnah wa jamaah asyariah Akidah mujassimah yang mengatakan Allah seperti manusia nanti. Biarpun secara halus. Coba kalau dilacak lagi sampai Allah punya tanya, punya tangan, punya kiri sampai duduk di atas kursi kakinya menjulur dan seterusnya. Kalau dikatakan Allah berada di atas arsh, dan ini luar biasa kalau kita bantah kesesatannya luar biasa. Mereka mengatakan Allah di atas arsh. Duduk di atas arsh. Sementara mereka tidak mau mentakwili. Kemudian membaca hadis Nabi. Ada arsh. Ada sama dunia. Sama dunia di bawah arsh. Sama dunia. Jadi di atas sana, di atas kita itu paling pertama ada sama dunia. Langit ya dunia. Arsh di atas lagi. Coba. Kalau sudah meyakini Allah di atas aras, bingung dia mabuk. Di saat ketemu hadis Nabi, Nazala rabbuka ilas sama dunya. Allah turun setiap malam ke langit dunia. Di sepertiga malam. Turun, nyungsep begitu. Balik lagi begitu. Dibayangkan seperti seorang raja. Sehingga sampai mereka tersesat mengatakan nazala turun seperti aku turun dari mimbar. Sesat. Karena tidak seperti itu keyakinan. Baik turun rahmat Allah Allah mengirim rahmat. Allah ada di mana? Allah tidak butuh mana-mana. Karena Allah yang menciptakan mana-mana. Jadi Allah tidak kita katakan di luar dunia, di dalam dunia. Kenapa? Yang ada di dalam adalah jawahar. Allah tidak di dalam dan di luar. Allah ada selesai. Allah yang menciptakan dunia. Jadi sebelum Allah menciptakan semuanya Allah ada. Dan setelah menciptakan semua Allah tetap ada. Bahkan nanti di saat dunia dan seisinya dihancurkan Allah tetap ada. Ini keyakinan yang paling pelik nanti mohon dicermati masalah laisa kamitslihi syai'. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah ada dua manhaj yang mana tafwid dan takwil. Tapi mereka orang-orang yang sesat dan menyesatkan itu mengingkari tafwid sekaligus mengingkari takwil. Mereka harus mengatakan sifat-sifat Allah. Sehingga satu orang dari mereka menyusun sifat-sifat Allah. Sehingga ada sifat Allah marah, ada sifat Allah uh, apa namanya uh, sakit, ada sifat Allah unik-unik. Akhirnya dibantah oleh teman-teman mereka sendiri. Subhanallah. Karena memang kesesatan. Jadi kesesatan dengan kesesatan berantem mereka. Dan kita punya buku-bukunya semacam itu. Baik, al-mukhalafah hadisi kita tinggalkan selesai. Baik, kemudian setelah itu apa? Bakok imun ghaniyun wahidun. Bakok sudah. Masalah surga? Sudah punya bahas belum? Allah Maha Abadi ya. Allah Maha Abadi. Allah Maha Abadi. Takut ada yang tertinggal. Jadi Allah itu dari dulu ada dan tidak ada permulaan bagi Allah dan Allah Maha Abadi. Tidak akan berakhir kehidupan Allah. Dan yang abadi hanya Allah. Kullu sa'in halikun illa wajhah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal akram. Semuanya itu bakal hancur. Artinya semuanya mempunyai sifat hancur. Kecuali Allah. Cuma di situ ada sedikit yang menggelitik sebagian orang yang sok belajar falsafah tapi tersesat tanpa guru. Tentang surga dan neraka. Surga dan neraka adalah selain Allah. Dalam dialog kan begitu. Seolah-olah dia hebat. Punya buku terkenal di kampus di Jogja sana disebarkan. Dipikir ilmiah. Tapi kebodohan. Dia punya seolah-olah kajian ilmiah. Orang-orang falsafat yang rambutnya eh, nggak uh, rapi, karena biasanya orang falsafat kan sengaja diacak-acak biar dianggap sebagai orang pinter gitu. Uh. Dia sangat terpesona dengan gaya begini. Seolah diajak dialog begini. Kulusain hadiku, semua hancur kecuali Allah. Termasuk bakal hancur adalah surga dan neraka. Kenapa? Karena surga dan neraka adalah selain Allah. Yes. Hebat. ini aja. Coba surga Allah atau bukan? Bukan. Jadi surga hancur tidak? Surga hancur. Sebab yang abadi hanya Allah. Nah, ini kesesatan tersebar di kampus-kampus anak muda. Iya. Ini mengas, meng, dulu sudah ada, bukan orang akhir zaman. Dulu ada namanya Hasyawiyah. Aqidah Hasyawiyah pada zaman sekarang dan diperangi selesai tuntas itu kesesatannya itu. Hasyawiyah mengatakan neraka itu bakal berakhir dan surga akan berakhir. Lalu untuk apa kita berbuat untuk semuanya? Pun semuanya bakal berakhir. Surga pun juga berakhir. Neraka juga berakhir. pun diseksa pun berakhir dulu. Memang ini jawabannya. Surga dan neraka adalah makhluk Allah. Dia bisa berakhir. Punya sifat yang bisa hancur. Karena dia bukan Allah. Surga bukan Allah. Neraka bukan Allah. Akan tetapi. Lihat. Surga dan neraka abadi bukan dari zatnya akan tapi surga dan neraka abadi karena diabadikan oleh Allah. Khalidina fiha banyak ayat-ayat tentang keabadian surga. Jadi surga itu abadi bukan karena zatnya abadi, tapi abadi diabadikan oleh Allah. Ini juga kesesatan ada. Jadi macam-macam kesesatan zaman sekarang. Dan dia ngaku ahli tasawuf lagi ini. Di Jogja sana. Dan dia pernah menulis Sidratul Muntaha, terpesona di Sidratul Muntaha. Jadi dia pegang suka pakai akal-akalan. Tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu adalah kenapa pakai mentafsiri ayat dengan akalnya? Subhanallah di Asra bi abdi lailan. Kenapa harus malam hari? Akal-akalannya dia. Ini coba. Dia membawa kesesatan yang banyak. Jadi dia katakan bahasanya sebab kalau malam hari itu Agar karena Nabi Muhammad itu akan melakukan perjalanan yang sangat cepat. Jika perjalanan yang sangat cepat di dalam terang matahari, maka dia tidak akan kuat kena radiasi matahari. Maka harus malam hari. Nah, Nabi Muhammad bukan bukan berjalan di batas bumi ini, akan tapi Nabi Muhammad melampaui batas ini semuanya. Kemudian Nabi Muhammad itu katanya, kalau masih dalam bentuk badan materi, maka dia akan hangus dalam kecepatan tinggi itu. Akan tapi Nabi Muhammad sudah berubah menjadi badan cahaya. Dia terinspirasi salah sebuah film yang dilihat waktu itu. Ada proses kimiawi. Jadi untuk bisa melakukan perjalanan cepat, harus dimasukkan ke tabung. Di dalam tabung proses kimiawi, kemudian ditembakkan ke tabung yang lain lagi. Jadi bisa melakukan perjalanan cepat. Ah. Dan dia menggambarkan minal masjidil haram. Jadi masjidil haram itu dianggap seperti tabung. Proses kimiawi ya Nabi Muhammad. <laughs> Proses Nabi Muhammad itu menjadi badan cahaya. Maka dari badan cahaya ini ditembakkan ke Masjidil Aqsa badannya. <laughs> Ini haya. Tapi mahasiswa dan karena itu masuk bestseller itu. Kita buku itu dijual. Bahkan ada satu mahasiswa karena bangga ngasihkan ke Buya. Ente ini mahasiswa nggak punya otak tak gitu kan kamu ini otakmu taruh di mana ini belajar falsafah tambah dungu tak gitu kan itu terkagum dengan buku itu terus gimana bu ya siapa yang dipikir ini akal-akalan Namanya mukjizat itu adalah apa? Di luar kemampuan akal kita untuk menjangkau. Nabi adalah tidak berubah menjadi badan cahaya. Kalau Nabi dirubah menjadi badan cahaya bukan istimewa dong. Karena menurut perhitungan dia, dia menghitung seperti perjalanan cahaya. Yang bisa melakukan perjalanan yang cepat adalah cahaya. Suara pun tidak seperti itu. Jadi harus berubah menjadi badan cahaya yang bisa melakukan perjalanan dan gitu. Cahaya kan hitungan. Sampai hitungannya rapi di buku itu. Ini, ini, ini, ini. Diperkirakan dari Mekah ke Palestina ini berapa kilo. Jadi perlu berapa detik nih. Terus sampai ini. Diperkirakan bumi adalah sembah. Ah, hayal. Tapi anak-anak yang baru belajar apa? Uh, ilmu apa itu? Fisika dan sebagainya tuh. Ilmu apa kalau berkaitan tentang jarak matahari dekat itu? Waktu kita di SMP itu kan diajar itu. Jarak matahari perkiraan begini. Wah dia senang. Cip, ilmiah, ilmiah. Ilmiah bahlul. haji Dan itu, itu kita sembar Dan dia juga yang mengatakan, ternyata surga tidak kekal. Nah ini kan kurang ajar. Surga adalah kekal karena apa? Dikekalkan oleh Allah. Dari zatnya dia. Dan ahli surga di dalamnya adalah kekal. Orang kafir di neraka adalah kekal selamanya. Karena Allah yang mengkekalkannya. Baik, ini adalah beberapa kajian yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Qaimun. Nah ini, Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Qaimun binafsihi. Allah berdiri sendiri. Tidak butuh kepada yang lainnya. Tidak butuh kepada yang lainnya. Tidak butuh kepada arsh untuk duduk. Tidak butuh kepada arsh untuk berpijak. Tidak butuh kepada kursi untuk duduk. Apa kursi Allah? Kursi Allah dalam makhluk Allah. Jangan dikatakan kursi Allah tempat duduk Allah. kursi iya. Memang dikatakan kursi Allah. Memang ini keyakinan orang awam memang mengalami mudah terpengaruh karena bahasa kursi. Oh, kursi sama wadil kursi Allah meliputi langit dan bumi. Qaimun Allah tidak butuh itu semuanya. Jadi Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Tidak butuh kepada arsh. Tidak butuh kepada langit. Dan tidak butuh kepada malaikat. Biasanya syubhatnya di sini. kalau Allah memang maha kuasa. Tidak butuh bantuan kepada siapapun. Tapi kenapa Allah menciptakan malaikat untuk mencabut nyawa? Nah, ini, ini. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Sederhana dalilnya adanya malaikat. Justru itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluk-makhluk hebat. Malaikat. Dan malaikat nanti yang menyelesaikan tugas-tugas tersebut bukan karena Allah tidak bisa menyelesaikan tugas. Allah bisa memberikan kepada kita langsung uang. Tapi ternyata Allah telah mengirim atas kehendak kita untuk buat lapangan pekerjaan. Allah kan bisa saja tiba-tiba langsung mengirim padi di kamar kita kan gitu ya. Beras di rumah kita. Allah Maha Kuasa. Tapi kenapa kita harus berusaha dan sebagainya? Itulah Allah membuat satu satu mata rantai kehidupan. Ada ini, ada itu, ada sebab, akibat, sebab, akibat, sebab, akibat. Akan tapi nanti pun ujungnya adalah kepada Allah Wa asbab. Allah menciptakan malaikat. Bukan Allah tidak mampu, akan tapi Allah ingin menampakkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Allah bisa saja mengirim hidayah kepada kita semua tanpa ada nabi yang harus diutus. Akan nah, tapi begitulah sunnah Allah yang tidak boleh kita tanya. Tapi jangan sekali-kali kita katakan Allah tidak mampu sehingga Allah menciptakan malaikat. Eh, malaikat tidak punya kuasa kecuali diberi oleh Allah kuasa. Jelas Allah qaimun binafsi. Allah berdiri sendiri artinya apa? Tidak butuh kepada bantuan apapun. Kalau Allah butuh bantuan kepada yang lainnya, maka yang lainnya lebih kuat dari Allah dan tidak pantas Allah menjadi Tuhan. kalau Qaimun. Ghaniyun Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Dan kita yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sederhana, wahid Maha Tunggal. Dan wahid ini agak panjang, mungkin sampai wahid saja. Wahid adalah kitab wahdaniyat. Jadi ada qaimun qiyamu binafsihi wahdaniyat. Ini ghaniyun Allah Maha Kaya. Wahidun Maha Tunggal. Dan yakini Allah Maha Tunggal ini panjang kisahnya. Untuk kita tahu pada hakikat wahdaniyat, kita harus bisa menafikan lima kam umum. Lima kam. Kam itu berbilang. Jadi jangan dikatakan Allah Maha Tunggal cukup ayatnya dari yakini Allah Maha Tunggal, Allah satu. Enggak. Namanya nafyul kumum. Pakar akidah mengatakan kita harus meniadakan lima sebab berbilang. Lima sebab berbilang. Yang pertama, Kita tidak boleh meyakini adanya bilangan dalam zat. Bilangan dalam zat. Nafiyul kumum fid zat. Ada nafiyul kam al ini dalam bahasa Arabnya nafiyul kam al muttasil fid zat. Ada kam al munfasil fid zat yang kedua. Jadi tentang zat Allah zat Allah pembahasannya ada dua. Tidak, yang pertama adalah kita tidak boleh meyakini ada bilangan zat ada ada zat lain kamu fasil zat lain yang seperti Allah. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan lagi. Ini kam itu adalah syirik. Atau tidak mengatakan zatnya di luar tapi al kam al muttasil Mengatakan bilang, tapi di dalam zat Allah yang tunggal. Bagaimana mengatakan zat yang tunggal, kita katakan berbilang. Misalnya, di saat kita mengatakan Allah, itu satu. Cuman terdiri dari, terdiri dari sesuatu. Jadi keyakinan, ada terdiri dari unsur-unsur. Nah kalau Allah terdiri dari unsur-unsur, seperti yang mengatakan ada Tuhan, Tuhan tiga dalam satu, satu ada tiga. Ini kan unik. Jadi kalau kita katakan Allah itu satu, tunggal, tapi terdiri dari, ya maka sesuatu bagian-bagiannya itu kalau dipisah, dia kuasa atau tidak. Pantas tidak menjadi Tuhan. Misalnya Allah itu adalah gabungan di dalam diri Allah terdiri dari unsur-unsur. Maka Allah tidak kita katakan unsur-unsur. Kalau kita kenal Allah unsur-unsur, maka setiap unsur kalau kita bisa, pantas tidak jadi Tuhan. Kalau kita katakan pantas jadi Tuhan, lihat, ya berarti sudah berbilang Tuhan. Kalau kita katakan setiap unsur tidak pantas menjadi Tuhan, maka unsur yang tidak pantas menjadi Tuhan kalau dikumpulkan tetap tidak pantas jadi Tuhan. Ini. Yang kedua adalah kam al-muttasil fi sifati dan kam al-munfasil fi sifat. Tentang sifat. Allah mempunyai sifat kudrah tunggal. Di dalam zat Allah, Allah Allah zat Allah mempunyai sifat kudrah tunggal, tidak berbilang. Tidak boleh kita mengatakan sifat kudrah Allah ada dua, tidak. Sifat kudrah Allah adalah satu. Yang mencabut nyawa si A yang memberikan kekuatan ini adalah kudrah Allah yang tunggal. Jadi di saat kita mengatakan kudrah Allah berbilang, itu masuk kepada bab menduakan Tuhan Allah. Sebab kalau kudrah Allah itu berbilang, kuasa Allah yang pertama dan kuasa Allah yang kedua, tanyakan kepada akalmu yang menciptakan yang menciptakanmu kudrat yang mana? Kudrah yang pertama atau kudrah yang kedua? Jika kamu katakan bahwasanya menciptakan kita adalah kudrah Allah yang pertama, lalu kerjaan yang kedua ngapain? Ini, seperti punya Tuhan dua, Nah, ini. Atau ini yang sering banyak. Bukan di dalam Allah ada kudrah dua, tapi mengatakan Allah punya sifat, tapi kita tidak mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Tapi kita memberi selain Allah sifat seperti sifat Allah. Nah ini yang banyak terjadi. Sesuatu selain Allah diberi sifat seperti sifat Allah. Terserah Roro Kidul atau apa, macam-macam. Menyakini punya sifat seperti sifat Allah. Biarpun saya tidak meyakini akan dia adalah Tuhan. Tapi diam-diam dia mengatakan dia punya kekuasaan seperti kuasa Tuhan. Memang dia tidak menduakan Tuhan, tapi dia telah menduakan sifat Tuhan. Maka dia syirik dalam hal ini. Empat. Yang kelima adalah, jadi ini pembahasan detail. Makanya bayangkan kalau selama ini kita juga tidak pernah membaca itu semuanya, alangkah jauhnya kita dari pendidikan akidah. Ini kan pendidikan akidah ringan sebetulnya. Nafil kumum. Dan tidak apa-apa, paling tidak kalian punya gambaran nanti kalau pengen detailnya duduk nanti di Cirebon satu bulan, satu tahun. Ini adalah gambaran bahasanya akidah. Itu sebenarnya ringan sebetulnya, Masalah nafil kumum dan kitabnya ringan, kitab kecil. Namanya nafil kumum menafikan kam-kam yang lima, bilangan-bilangan yang lima. Nafjul al-kam al-munfasil fidat al-mutasil fidat al-munfasil sifat, al-mutasil sifat. Yang kelima adalah al-kam al-munfasil al-kam fil af'al. Bilangan. Al-munfasil fil af'al. Jadi yang kelima adalah kita harus menafikan ada pekerjaan selain Allah yang menyerupai pekerjaan Allah. Jadi yang ada hanya pekerjaan Allah saja. Jadi kalau kita mengatakan bahasanya ada pekerjaan seperti pekerjaan Allah, menyekutukan Allah. Tidak bisa. Kalau ada orang melakukan satu pekerjaan, ketahuilah itu semuanya kembalinya kepada Allah. Kenapa? Orang itu bekerja karena Allah yang menggerakkan. Baik, kita tutup dulu karena memang akan sedikit. Paling tidak kalian punya gambaran atau paling tidak tahu bahwasanya ternyata saya jauh dari belajar akidah. Paling tidak itu yang Buya inginkan, bahasanya ada kesadaran, bahasanya ternyata itu kita perlu belajar akidah yang semacam ini. Ini adalah untuk kelas kelas tertentu. pun orang awam tidak perlu diajari yang semacam ini. Cukup kita yakin kepada mereka. Tidak boleh kita meyakini ada Tuhan selain Allah. Yang mengatakan nyira Allah itu punya kuasa adalah syirik. Tapi saya nggak anggap Tuhan sama syirik. Jadi sederhanakan begitu saja. Setelah itu punya keyakinan Allah zat yang perlu disembah, yang berhak disembah. Maka nyembah selain Allah adalah menyekutukan. Itu dimudahkan. Tapi dalam pembahasan detail semacam ini. Dan setiap sifat-sifat ini ada pembahasan detail. Sehingga ada kelasnya orang awam. Kelasnya orang awam tidak perlu dibahas semacam ini. Nanti biasanya kelas awam Allah berdiri sendiri. Allah tidak butuh kepada siapapun. Makanya nanti sering muncul pertanyaan, kenapa Allah menciptakan malaikat? Kenapa Allah ini ini ini? Baik itu saja wahid wahdaniyat Allah maha tunggal kul wallahu ahad Allah maha tunggal ada dalil akli dan dalil nakli baik sampai di sini kita kemarin masuk masalah apa fikihnya dicatat tak nah harus dicatat kalau punya itu detail Anak-anak yang belajar dengan buya itu pakai catatan dan pertemuan berikutnya itu langsung. Jadi kalau ilmu itu ditunda untuk dihafal, maka dia tidak akan punya ilmu selamanya. Jadi pelajaran hari ini dihafal esok hari. Jadi kita tuh enggak, hampir tidak pernah membaca kitab tuh sampai ngulang itu adalah membuang-buang waktu. Belajar Safinah saja dua kali, mantesan lama. Jadi kalau sudah belajar hari ini sekali, nanti diulang, diulang selesai. Dan kadang kalau perlu punya catatan khusus dengan buku yang bagus. Catatan buku yang bagus, buku yang mahal, kita hormati buku itu sampai kapanpun itu tidak boleh diambil. Sebab omongan guru itu banyak faedah-faedah. Kalau kitab bisa beli di pasar. Kita bisa ganti kitab-kitab. Tapi kalau catatan dari guru itu kadang tidak diucapkan kedua kalinya. Itu karena makanya Buya itu punya catatan banyak. Kalau sudah catatan dari guru, karena guru itu waktu mengajar itu membaca kitab yang banyak. Kalau saya sendiri tidak akan mampu baca kitab yang banyak. Tapi sama guru sudah disajikan ini loh barang jadi saya catat jadi faedah-faedah. Eh, kemarin sampai di mana? Ini kayaknya cara belajar. Saya ajari anak-anak kami, termasuk kita ngajari beberapa anak dewasa. Belajar itu yang penting adalah sebelum belajar adalah cara belajar. Ada mondok bertahun-tahun baca hataman, hataman, hataman, hataman. Ditanya masalah bulat, dia tidak bisa paham. Kenapa? Cara belajarnya yang salah. Jadi arah belajar itu pertama faham. Dan setelah itu faham, harus faham. Kemudian diambil pemahaman itu. Keluarkan dari bukunya. Dan dia biasa harus kita keluarkan dari catatan kecil. Notes. Kita baca hafal. Jadi ilmu itu kayak nabung, sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit. Nah, kalau nanti insya Allah saya kumpulin, nanti aja kalau ujian belajar. Tidak akan punya ilmu. Sampai kapanpun. Untuk menjadi seorang yang musuhi, yang punya wawasan luas susah. Jadi pelajaran ringan dihafal, pelajaran ringan dihafal. Ini adalah saya ajarkan di anak tahfid, anak kelas 1 SMP. Dan juga fikih-fikih yang diajarkan kemarin adalah anak tahfid. Anak tahfid, anak kecil, anak SMP. Anak kelas SMP. Cuman kalau kakak-kakaknya kata bilang, kalau kakaknya tidak mau belajar bakal malu dengan adiknya, kan ada kakak kelasnya. Harus belajar juga. Maka mereka ngambil kurikulum yang serupa di situ. Baik sampai di mana fikihnya? Kalau sampai judulnya saja babnya sampai di mana tidak tahu berarti tidak bisa menghafal semuanya. Allah. Hah? Air mustamal yang jadi mana? Harus paham itu. Jadi cara belajar ya, saya ajari cara belajar yang enak. Saya dulu kalau belajar, kalau guru ngajari. Sebelum belajar itu dibaca, setelah belajar dibaca. Dan jangan meninggalkan pelajaran yang lain kecuali sudah paham. Makanya biasanya sebelum belajar itu saya tanya. Dan itu ternyata praktis gampang. Kita ngajar gak susah. Kita tidak akan pindah ke permasalahan selanjutnya kecuali sudah tahu. Dan nanti ada yang tertinggal. Tertinggal saya ke anak itu. Karena dia balik mengganggu. Ada orang yang ngentengin, biarpun cerdas, ngentengin. Ditanya gak bisa. Kenapa? Belum dia membaca. Enggak. Sebelum masuk kelas sudah siap. Karena apa? Ilmu selanjutnya itu ada hubungannya dengan ilmu yang kemarin. Nah kalau ilmu kemarinnya tidak paham, memulai lagi. Jadi enggak, enggak. Tapi semakin cerdas. Kalau ilmu kemarin dipahami, ilmu selanjutnya dipahami. Sangat sederhana gampang belajar itu. Saya nggak perlu mengulang-ulang dan sebagainya. Ujian saja pakai sampai semalam untuk belajar. Enggak harus begitu. Jadi nyicil sederhana. Jadi ilmu seperti itu. Baik, kita sampai kepada air mustakmal. Jadi kita, oh, cara belajarnya yang benar. Apalagi belajar di kampus, main coplok, topikal. Sini. Wah, ini bahas kata dosennya. Bahkan baca bab ini sampai ini dosennya pergi. Nggak ada talaki. Kamu bahas diskusi masalah ini. Nah, sekarang ada internet, copy paste. <laughs> Jadi kita perlu sekarang belajar talaki, tapi dengan cara yang benar. Talaki, dengar. Anak-anak tidak kita beri buku. Anak-anak kita mencoba, anak-anak cerdas, tidak boleh pakai kitab. Belajarnya adalah dengan tal talqin saya. Ketangkasan dia dalam mencatat. Karena kita ingin jadikan dia anak yang biasa mencatat. Banyak yang bisa mengejar dan saya itu. Saya ngomong, dia mencatat, diulas. Coba kalau pakai buku, sayang orang cerdas nanti. Terlalu lambat. Akhirnya dia baca yang lain-lain. Bisa nggak nyambung. Ini kita perlu namanya cara belajar yang benar. Kalau orang cara belajar yang benar tidak akan menghabiskan waktu untuk belajar. Sampai saya kadang-kadang bilang, kamu itu belajar sampai setahun, dua tahun, masalah ini saja nggak paham-paham. Kenapa? Karena belajaran itu kayak tontonan. Ya, ajib. Bahkan di saat saya paham itu, tentu saya punya catatan kecil. Saya tidak pernah mengentengkan pemahaman. Justru di saat saya paham, saya tulis ulang. Dalam catatan kecil. Kenapa Pemahaman itu unik kiriman dari Allah. Namanya ilham. Di saat kita paham langsung catat. Dan nanti di saat nganggur, otak, hati nunggu angkot, nunggu apa ini, di dapur tuh, hati tadi kok. Itu istimewa itu, belajar itu nggak susah. Kalau orang tidak pernah belajar cara semacam ini, di saat sudah dibesarkan menjadi pengkhianat nanti. Nggak tahu masalah, jawab, wah ini masalah lagi. Apalagi gelarnya gede nanti, sampai profesor, doktor, kan kacau nanti ya. Baik, Air mustamal yang mana kira-kira? Air mustamal mustamal ada dua. Nah, ini kayaknya lemah semangat. Air mustamal ada air mustamal. Yang mana air mustamal? Ada air yang suci tidak mensucikan ada dua. Yang pertama adalah air yang berubah. Yang kedua adalah air Musta'mal. Air Musta'mal dibagi dua. Yang pertama air Musta'mal untuk mengangkat hadas. Yang kedua air mustamal untuk menghilangkan najis. Air mustamal untuk menghilangkan hadas ada dua. Menghilangkan hadas besar, menghilangkan hadas kecil. Ada caranya. Semuanya dengan syarat-syaratnya. Air mustamal untuk membersihkan najis ada syaratnya lima. Tidak tahu yang mana ini. Inilah. Kalau itu pun juga tidak bisa menghafal, bagaimana? Makanya tidak perlu apa lagi. Ini fikir paling ringan. Makanya unik fikir ringan belum belajar, Masuk kampus lu belajar pikir perbandingan, diajari mabuk itu namanya. Saya belajar pikir perbandingan empat mata. Dan Buya menghafal pendapat-pendapat itu. Agar tapi manhaj kita dilarang mempelajari pikir perbandingan kecuali sudah matang pikir Syafi'i karena masyarakat kita Syafi'i. Jadi kita belajar minhaj dengan detail, menghafal dan seterusnya. Jadi nas-nas Syafi'i itu kita pelajari dengan dengan serius karena kita pikir waktu itu. Tidak tahu sampai di mana. Hah? Yang lima syarat yang lima. Makanya air mustakmal liizalatin najasati air mustakmal untuk membersihkan najis itu syaratnya ada lima. Saya jadi lemah semangatnya ini. Ada yang nyambut ini, Saya jadi lemah ngajarnya. ini. Sebab saya itu tidak sabar. Saya itu pengen udah saya itu tidak sabar. Makanya tidak sabar apa? Tidak sabar. Saya ingin semuanya cepat tahu. Saya ditanya satu-satu. Karena ini sudah gede masa ditanya. Tanya satu pesan jawab. Anak kecil berebut. Siapa yang bisa ini? Anak-anak kita berebut. Saya, saya, saya. Berebut untuk bisa menjawab. Sehingga tidak mustahil Orang yang belajar Fathul Mu'in sekalipun karena tidak biasa cekatan mengambil pemahaman ini, salah. Cara sholat berjamaahnya salah, ngatur barisannya salah, ininya salah. Kenapa apa? Ilmunya hanya di buku saja, waktu baca dengan guru gitu, nikmati. Tidak berusaha untuk mencoba, merangkum, lalu dihafal. Rangkum dan dihafal, itu penting. Jadi manhaj kita beda. Kita sedikit beda manhajnya. Kita tidak menyodorkan kepada anak-anak kita kitab gede-gede. Gayanya dok kitab gede. Baca apa? Manhaj. fatul Wahab. Keberatan nama. Tidak usah. Kita ajari kitab Safinatul Najah. Kitab tipis sebegini safina. Tapi pemahamannya semuanya ada. Jadi orang baca Fatul Mu'in pun kalah. Dan kenal anda benar. Ada seorang guru pemalas. Guru hanya baca kitab berulang-ulang. Nyalahkan anak. Anaknya belajar dari kita. Urusan barisan sholat berjamaah. Kamu ini goblok, siapa yang ngajari begitu? Tidak ngerti yang ngajari, yang ngajari buyar, diam dia. Sudah mengatakan itu salah. Akhirnya anak lapor, ente kasih bukunya, kasih kitab yang dia pelajari. Ustaznya sudah baca apa? Fatul Mu'in apa? Kasih Fatul Mu'in ini. Oh itu ada kitabnya. Dia bingung, kayak tidak pernah baca. Karena waktu bacanya adalah apa? Nunggu khataman sambil ngelibat mah, mulai ayam. Jadi tidak seperti itu cara belajar. Cara berpaham. Itu harus ada pemahaman. Baik setelah air mustamal, ada urutannya biasanya. Itu urutannya. Kita masuk bab, sudah selesai. Air mustamal, air suci dan mensucikan. Kemudian setelah itu masuk air najis. Air yang terkena najis. Bagaimana air itu dikatakan terkena najis? Jadi air yang pertama itu air suci dan mensucikan. Yang kedua adalah air suci tapi tidak mensucikan. Ada dua tadi. Namanya air yang berubah sama air mus mustamal. Air berubah dengan syarat berubah dengan perubahan yang sangat sudah dibahas. Air mustamal ada dua. Yang ketiga adalah air najis, Omuta najis, Air yang terkena najis. Air yang terkena najis ada dua macam. Air sedikit dan air banyak. Jika air itu sedikit, jika kejatuhan najis, maka secara otomatis akan menjadi najis biarpun tidak berubah. Itu menurut jumhur madhab Imam Syafi'i. Air suci mensucikan. Ini suci dan mensucikan. Air minum ini suci mensucikan atau tidak? kan Pakai wudhu boleh. Boleh. Masih ingat kesalahpahaman orang kampung kesini katanya jadi mustakmal katanya. Ini ingat ini. Ini kebodohan waktu ngaji. Wah, kesentuh. Wah, mustakmal. Dari mana mustakmal? Ini, ini melihat di, di pondok pesantren banyak yang begitu salah paham itu. Unik, enggak tahu bagaimana itu silsilah. Mungkin guru gurunya waktu salah paham, enggak jadi salah juga. Padahal makan mustakmal kan jelas. Air sedikit digunakan untuk fardu, ya kan? Yang kedua, terpisah Misalnya saya mandi besar, saya mau mandi besar, saya junub. Lalu saya saya niat mandi besar. Ah, baru mustakmal. Tapi kalau tidak digunakan untuk yang fardu tidak akan menjadi mustakmal. air ini cuma di, di masjid eh, apa di pondok coba aja masuk sebagian pondok-pondok yang tidak diajari peka. Dulu tuh kan ada namanya padasan kalau orang mandi wudhu itu pakai ini. Saya tutup dengan tangan marah-marah atau dia pakai timba mau wudhu. Tatuannya saya nyuci tangan. Hah, Air mustakmal pakai wudhu kamu sentuh. Ya kesentuh jadi mustakmal nih aneh bener nih ngajinya di mana itu. Air kesentuh bukan jadi air mustakmal dan ini coba, Ini bukan tidak ada. Lihat saja masuk ke pondok-pondok yang tidak diajari pekah. Ya, banyak itu. Oh, ustadz saja kadang-kadang masih ngeh kok bingung kok. Oh, gitu ya jadinya. Suatu ketika. Ini karena apa? Ilmunya adalah ilmu tadi, tidak ilmu peka. Jadi namanya air mustakmal Itu kan disebutkan dalam kitab PK Air sedikit demi sedikit. Yang sudah digunakan untuk fardu. Fardu itu basuhan pertama dalam wudhu. Atau basuhan pertama dalam mandi besar. Air sedikit digunakan untuk basuh yang wajib. Dan sudah terpisah. Kalau misalnya saya mandi besar. Ah, selagi masih belum pisah dari tangan saya. Belum mustakmal. Maka orang boleh wudhu di atasnya. Tapi kalau saya angkat begini. Kan untuk mandi besar. Mandi besar kan anggota tubuhnya sekujur tubuh kan. Tidak dimulai dari manapun boleh. Berarti ini langsung mustamal. Ini yang suci. Ini mustamal. Tapi ini kesalahpahaman. Itu namanya aneh. Ngajinya jarang. Makanya tolong kalau ngaji itu benar. Jadi begitu. Jangan hanya ngaji kok seolah-olah sudah baca kitab gede. Ilmunya ilmu di dapur sambil ngeliwat. Oh itu. Jadi kata temennya itu langsung jadi fatwa. Oh mustamal ya. Oh ya mustamal. Langsung iya saja. Nggak, nggak, nggak sadar ilmunya. Air najis. Ini air suci mensucikan, bisa dipakai wudhu. Kemudian jika air itu sedikit, maka jika air sedikit kejatuhan najis secara otomatis menjadi mutan najis, Biarpun tidak berubah. Dan ukuran air sedikit adalah air yang kurang dari dua kolah. Dan dua kolah itu untuk ukuran panjang, lebar, tinggi 60 cm kurang lebihnya. Jadi kalau kita ingin tahu berapa sih dua kolah itu, Dua kolah itu adalah jika kita punya tempat, diperkirakan ukurannya panjangnya 60, tinggi 60, dalamnya apa? 60. Panjang lebar tingginya 60, itulah menampung kurang lebihnya dua kolah. Kurang lebihnya. Atau kalau isi liternya kurang lebihnya 216 liter. Kurang lebih. 100 liter, 150 liter, 200 liter dianggap air sedikit. Maka kalau air sedikit kemasukan najis secara otomatis berubah menjadi najis. Biarpun airnya tidak berubah. Masih jernih. Tidak ada perubahan. Baik. Tapi kalau air itu banyak, lebih dari dua kolah. Kalau kejatuhan najis, air yang lebih dari dua kolah, kejatuhan najis, maka tidak akan dikatakan najis kecuali berubah. Air banyak satu kolam. Kemasukan bangkai anjing. Blus. Maka tidak akan berubah. Kecuali apa? Eh, maka tidak akan dikatakan najis kecuali sudah berubah warnanya atau baunya atau rasanya. Jelas ya? Jadi air mutanajis. Air yang kena najis adalah air yang berubah. Air banyak. Air banyak yang berubah terkena najis. Air banyak yang berubah dengan najis. Ini adalah jenis yang kedua. Jadi yang pertama air sedikit. Nanti ada pembahasan najis itu apa? Nggak cukup waktunya kayaknya. Ya. Najis itu tidak bisa didefinisikan. Tapi langsung dihitung saja menurut matab Imam Syafi'i. Ada tujuh najis nanti. Saya langsung hitung tujuh. Selain itu bukan najis, selesai. Nggak usah pusing. Najis itu adalah apa? Ada. Nggak tahu apakah kita lanjutkan sekarang karena waktu. Jadi seperti itu. Kalau ada air kemasukan najis. Yang pertama adalah najis barangkali ini disederhanakan. Bangkai. bangkai adalah najis selain daripada ikan dan belalang semua bangkai semua bangkai bangkai ayam ayam yang tidak disembelih jadi bangkai najis cicak bangkai kalau mati nah kalau masuk ke airnya sedikit menjadi nah, najis memang ada pengecualian lalat dan sebagainya lalat bangkai najis Bangkai. Ya, sebutkan bangkai biasanya ada langsung contoh. Bangkai. Kemudian yang kedua adalah darah. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur mazhab Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut mazhabnya Imam Ahmad ibn Hambal, Hambali, darah tidak najis. Menurut mazhab kita darah adalah najis. Cuman mentang-mentang tahu pendapat jangan main-main. Jadi kalau misalnya kalian bekam, dilihat keadaanmu. Kalau sakit, demam, kedinginan, habis bekam nggak usahlah dimandiin. Karena dimandiin tambah sakit nanti. Ya sudah ikut madhab Imam Ahmad saja. Jadi darah tidak nah najis menurut madhab Imam Ahmad. Tapi madhab kita Imam Syafi'i, darah adalah nah najis. Darah. Yang ketiga adalah nanah. Nanah darah busuk. Yang keempat adalah muntahan. Muntah-muntahan. Yang kelima adalah sesuatu yang keluar Kelima ya Yang keluar dari dalam melalui jalur belakang, jalur depan. Itu najis semuanya. Dari manusia, ada bukunya ya nanti ini semuanya ada. Saya senang ditulis dulu, nanti kalau sudah selesai pengajiannya, kalau sudah selesai bersuci, nanti kita kasih bukunya. Kita tidak mau memberi bukunya dulu. Saya ingin melatih konsentrasi. Coba kalau ada bukunya nanti kita nerangkan baca buku depan. Apa tadi? Yang kelima apa? Sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Najis semuanya. Baik. Yang keenam adalah khamr. Khamr. Yang ketujuh adalah anjing dan babi. Kenapa? Sudah selesai. Maka setelah itu tidak usah pusing. Ingus najis enggak? Hah? Masih bingung rakunya. Ada enggak ingus tadi? Ludah, ludah. Nah, makanya kotoran, kotoran keringat. Enggak. Ya sudah, selesai. Enggak usah pusing setelah itu. Comberan tidak. Lihat aslinya. Kalau comberannya kencing ya. Jadi tidak ada hubungannya. Misalnya di tengah jalan becek. Lumpur. Najis atau tidak? Tidak. Harus yakin di situ tuh. Yakin najis itu terbatas di situ saja. Baik. Itu ringkas saja. Dan najis itu akan berpindah adalah jika salah satunya basah. Berpindahnya najis kepada tempat lain adalah jika salah satunya basah. Kering dengan kering tidak akan memindah najis. Contoh anjing yang kering tiba-tiba memeluk kita. Ada tiba-tiba di sini ada anjing duduk di sini, tidur di sini. Kita lihat tinggal kita gusah saja, dilihat basah atau tidak. Kalau anjingnya kering, karpetnya kering, pindah atau tidak? Hmm. Tidak ya Yakin ini. Yang memindahkan adalah bebasahan. Wala, ini ilmunya. Jangan kesenggol anjing di pasar jerit-jerit kalau waduh najis. Anjingnya kering, anda ah, kita kering. Kering sama kering tidak memindah najis. Tapi kalau basah salah satunya memindah najis. Contoh lantai yang kena air kencing. Najis atau tidak? Najis. Tapi airnya kering. Kita nginjek. Tangan kaki kita najis tidak? Dilihat dulu dong kakinya. Kalau kakinya basah, najis. Kalau kakinya kering, tidak. Jadi tidak usah ragu kalau kering dengan kering. Misalnya apa? Kita punya baju najis. Surban najis, ya udah pakai aja dulu. Karena najisnya sudah kering. Tadi kencing yang kena ompol. Kering dengan kering. Pindah atau tidak? Tidak. Jadi yang memindahkan apa? Bebasahan. Harus paham itu. Hah? Kalau basah sama basah sangat. <laughs> Kalau basah sama basah sangat. Ini salah satu saja bah basah. Itu ringkas saja. Hal-hal penting kayak begini ini. Hal-hal penting kadang-kadang nggak ngerti gimana najis itu berpindah kalau ada bebasan. Jadi najis kita menyentuh nggak apa-apa. Makanya kasur kita kenampis anak kita, adik kita, anak kita kalau sudah kering kita tidur di atasnya nggak apa-apa. Kecuali kita berkeringat setelah itu. <laughs> Maka karena bebasahan. Jadi pemindahan najis apa? Bebasahan. Ada kotoran sapi, kotoran unta, kotoran sapi. Wah kering kayak batu, kita pegang. Dipikir batu, takut ah kotoran sapi. Tangan kita najis tidak? Tidak, asalkan tidak apa? basah, selesai. Gak usah pusing ini. Nah, kering dengan kering tidak akan bisa memindah najis. Memindah adalah bebasan. Mungkin sampai di saja nanti asbab ada cara membersihkan hati. Najis ada tiga, najis mukhafafah, najis mukhalladah, najis mutawassitah. Baik, ada yang ditanyakan ringkas? Eh, baik, yang mau jalan-jalan. Kamu lanjut, lanjut. Tolong. Ya? Eh? Baik, itu nanti babnya adalah bab najis yang dimaafkan. Jadi kalau kita bicara tentang najis yang dimaafkan itu harus kita tahu dulu apa itu najis. Baru nanti ada najis dimaafkan. Nah, ini pembahasannya panjang. Najis yang dimaafkan ada yang dimaafkan di air, tidak dimaafkan di baju. Ada dimaafkan di baju, tidak dimaafkan di air. Ada dimaafkan di badan, tidak dimaafkan di baju. Ada dimaafkan di makanan, tidak dimaafkan di tempat lain. Ada dimaafkan di jalan, tidak dimaafkan di air. Ini pembahasannya panjang. Kalau dibahas hari ini, Anda bab baru lagi sampai sore. Cuman saya kasih contoh. Ada najis yang dimaafkan di air. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu najisnya bangkai yang tidak berdarah. Semut, lalat. Lalat bangkai atau tidak? Kalau mati lalat jadi bangkai atau bukan? Bangkai. Najis atau tidak? Najis atau tidak lalat? Masih bingung? Hei, eh, mau sudah disebutkan yang, yang tidak najis hanya belalang sama ikan kok. Ya <laughs> gimana eh, kok idahnya lah ilmunya? Ayo. Hah? Kan sederhana belajar ilmu itu nggak boleh lewat ini. Kalau tadi sudah kok idah. semua bangkai adalah najis, kecuali lalang dan ikan. Baik. Lalat, bangkai, Ikan. Bukan. Belalang. Bukan. Berarti bangkai lalat najis atau tidak? Tidak usah ragu, itu ilmu dulu nanti. Makanya ini ilmu dasar nih kelas TK ini. Najis. Nah, ini adalah jenis yang dimaafkan di air karena ada hadis Nabi kalau ada lalat masuk air minummu kamu celupin sekalian. Maka dengan hujah ini itu dimaafkan. Mati dicelupkan. Padahal mestinya ini akan menjadi berubah menjadi na najis. Tapi ini dimaafkan. Tapi ingat, ini hanya dimaafkan di air saja. Tapi kalau kamu sholat ngantongin sak, ngantongin lalat, gak sah sholatmu. Karena ini hanya dimaafkan di air, tidak dimaafkan di bah, karena najis. Ada yang dimaafkan di baju, tidak dimaafkan di air. Misalnya darah, karena kamu berbisul. Ada bisul, dan bisul itu kan kita pakai baju. Baju kita kena darah bisul. Itu ada syaratnya, di tempatnya. Kalau bisulnya di punggung, darahnya di dada, gak dimaafkan. Hanya dimaafkan di situ saja. Tapi ini dimaafkan di mana? Di baju yang nempel sama bisul. Tapi kalau darahnya ke air, jadi apa? Nah, karena hanya dimaafkan di badan sama di baju. Ini ada, ini pembahasan panjang. Ini menunjukkan kalau fikih itu ternyata ringan, asalkan belajarnya benar. Nggak susah. Dan saya ngajar fikih bertahun-tahun sudah nggak pakai buku. Karena apa? Saya kalau saya pakai buku orangnya nggak lihat saya nanti. Makanya saya nggak mau ngajar fikih pakai buku. Oh, saya melek begini saja kadang-kadang yang lain nggak Saya pakai buku begini, bubar nanti, kantuk nanti. Saya mata yang tak lihat, yang tidur saya marah ya anak-anak itu. ini, <laughs> jadi ya, makanya termasuk anak-anak kita kalau ngajar kitab Safinah Fatul Qorib saja kok pakai buku. Kamu ini kitab begitu aja pakai buku. Berarti kamu tidak mau belajar. Jadi anak-anak saya kalau ngajar, kalau ngajar Fatul Qorib Safinah aja itu dihafal dulu nasnya. Semuanya dihafal. Jadi enggak usah pakai buku. Udah ngajar gitu harus pakai buku. Ini kan lambat meno ya. Ini bagaimana? Ini ini prinsip juga. Ini. Jadi ini adalah panjang. Nanti itu ada ada yang dimaafkan di jalan. Tidak dimaafkan di di selain jalan. Misalnya apa? Orang hidup misalnya di Arab itu ada rumah itu gang-gang begitu. Ada kotoran kambing dan sebagainya. Jalannya itu tidak ada lagi kecuali jalan itu. Kita harus lewat. Berarti ada najis najisnya kan? Itu dimaafkan itu kalau baju kita kena najis. Tapi caranya Pak di bagian ekor-ekor baju. Jadi kena sedikit, sedikit, sedikit dimaafkan. Bukan dijidat. Eh, jadi nyungsep orangnya tadi. Itu adalah dimaafkan di jalan. Dengan syarat-syaratnya. Ada yang dimaafkan di kota Mekah saja. Darqutair, kotoran. Bermati. Dimaafkan di Mekah dengan syaratnya. Ada. Makanya ada jenis-jenis najis yang dimaafkan. Jadi pertanyaannya adalah arah. Darah bisul dimaafkan. Kalau memang di tempatnya ya dan yang nyambung kepadanya. Kalaupun rembes tidak apa-apa. Karena itu adalah najis yang dimaafkan. Baik ya? Itu saja. Jadi paling tidak punya celah untuk ngintip ilmunya nanti gitu ya. Jadi nanti insya Allah pertemuan yang akan datang serius. Paling tidak saat ini biarpun belum paham total, nanti akan kita rinci najis-najis yang dimaafkan. Jadi ada tujuh masalah. Dimaafkan di air, tidak dimaafkan di baju. Dimaafkan di baju, tidak dimaafkan di air. Ada dimaafkan di kolam, tidak dimaafkan paling. Ada dimaafkan di makanan, tidak dimaafkan di tempat lain. Ajib, ulama itu membahas luar biasa. Baik, kita saja insya Allah. Cukup. Ada pertanyaan lagi? Ayo. Baik. Sekarang sederhana. Kotoran kotoran burung najis atau tidak? Hah? Najis. Kotoran burung adalah nah, najis. Nempel di baju kita. Biarpun kering masih nem, nempel. Berarti najisnya ada atau tidak? Ada. Karena waktu nempel basah atau kering? Gak mungkin kering nempel. Jadi waktu nempelnya adalah basah. Karena dia waktu nempel adalah basah, maka pindah ke baju kita. Maka kalau sudah kelihatan di baju kita ada kotoran burungnya, maka baju tidak boleh dipakai untuk sholat karena ada najisnya. Cuman karena kita mendesak pengen dipakai, langsung aja cuci bagian yang kena itu saja lah. Nggak harus dicuci semuanya. Waduh, ujungnya kena lengannya. Langsung aja cuci. Ah. Selesai beres. Jadi mencuci baju pun tidak harus dicuci semuanya. Bagian yang kena najis pun boleh. Jadi tetap kotoran burung adalah najis. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Nanti dia beri madhab yang lain untuk memberikan kemudahan orang awal Seperti masalah-masalah semacam itu. Kayak darah tadi dia sebutkan. Kotoran dari binatang yang dimakan itu pun tidak najis menurut madhab malik. Tapi tidak boleh kita main-main. Baik ya, jelas ya? Najis tetap najis. Tidak bisa dipakai, harus dicuci lagi. Tidak harus mengulang mencuci baju semuanya. Bagian yang kena kotoran saja nih dibersihkan, dicuci diguyur dengan air didatangkan airnya seperti kaidah bagaimana mencuci dengan air yang sedikit ayakun dan ma'wa dan airnya didatangkan baik yang lain satu lagi dan ditutup ayat ah, asap Baik, permasalahannya adalah asap itu ada materinya atau tidak? Ada benda yang berpindah atau tidak? Para ulama mengatakan bahwasanya eh, eh, di dalam asap sendiri ada ada yang mengatakan ber, ada bendanya materinya. Jadi kalau ada benda materi yang berpindah dan ada bekasnya, maka itu menjadi najis. Tapi kalau kena asap tipis, tidak. Tapi kalau asap kuat sampai menjadi hitam, berarti pindah najisnya. Itu jelas. Tinggal dilihat pindahnya terasa atau tidak. Karena intinya adalah memindah najis. Kalau pindahnya adalah terlihat ada perubahan, misalnya ada orang bakar masuk ke masjid, nggak usah kita bilang najis semuanya, nggak usah. Karena ada akan berubah. Tapi kalau sudah dari ini sampai itemnya ini maka ada perubahan di situ. Kalau kita gini, ah, karena biarpun dibakar najis tetap nah najis. Bangkai yang kita bakar tetap jadi najis. Sudah jadi arang pun kita sentuh tetap arang nah najis. Kotoran sapi dibakar, dikukus, tetap najis. Ya, jadi adalah na najis. Baik, itu saja insya Allah. Oke, okay, insya Allah. Masya Allah. Insya Allah tetap siapa kita salat duha. Jadi mohon, jadi paling tidak pertemuan dengan Buya itu membuka mata kalian. Pastinya ada cara belajar yang benar. Dan ilmu itu perlu disederhanakan. Jadi ada perlu disederhanakan. Jadi ada ilmu yang sangat penting ringan. Ini ilmu di masyarakat. Kejadian nanti Buya ada fikih mencuci baju. Dengan mesin cuci itu ada sendiri yang tidak ada di kitab fikih. Sudah atau belum? Ada mencuci dengan mesin cuci gimana? Kita kembalikan sebetulnya mencuci dengan mesin cuci kembalikan kepada masalah najis air mustamal tadi. Mencuci dengan mesin cuci. Gimana kalau karpet ini tiba-tiba kena kencing di sini? Akankah kita cuci semuanya? Tidak ada di kitab fikih itu semuanya. Nah, tetapi para ulama sudah memberikan lentera, rambu-rambu. Baru kita terapkan dalam fikih mesin cuci. Jadi ada satu pertemuan kita adalah fikih mesin cuci. Nah, ada fikih mesin cuci. Nah, kalau salah tidak suci semuanya. Bahkan bisa kemana-mana. Coba sederhana saja. Tidak usah saya jelaskan hari ini. Sesuai dengan pemahamanmu, eh, pemahamanmu yang lalu. Kalau air sedikit kena najis, nanti gitu. Jadi najis atau tidak? Najis atau tidak? najis. Baik. Sekarang kalau mesin cuci, airnya kalian tampung dulu di mesin cuci. Mesin cucinya kecil, hanya menampung 100 liter. 100 liter air sedikit, air banyak. Baik, saya sedikit. Baik selama selama namu yang kena ompol, kamu masukkan ke mesin cuci tadi. Kira-kira airnya berubah jadi apa? Najis. Habis semuanya. Tanganmu mencelup sini. Tanganmu kena, nah? Gatel garu-garu. Habis semuanya. Tapi kalau dirubah, bajumu dulu baru air kamu tuangkan. Masuk bak tadi air mustamal atau tidak? Airnya didatang, bajunya dahulu, baru air dituangkan. Dan setelah air dituangkan cukup menggenang saja digoyang begitu sudah suci. Lalu dikuras, baru dikasih sabun. Coba kalau sesuatu yang tidak begitu. Sudah airnya sedikit dikasih sabun, double rusaknya air. Sebab air itu kalau sudah berubah tidak bisa mensucikan. Ingat ya, air sabun tidak bisa mensucikan. Jadi akan menjadi najis yang kemana-mana. Tapi ilmunya sederhana. Ternyata justru dengan ilmu mencuci tidak berat. Karena tidak dengan ilmu mencuci baju dengan mesin cuci berat sekali jadinya. Jadi ya nanti ada men, apa, ilmu fikih mesin cuci. Nah, ini ada nah, ini perlu dibahas. Sebab kadang-kadang cuek saja nggak pernah peduli langsung saja air dulu karena malasnya air langsung pure begitu najis berubah menjadi najis semuanya. Cek ya. Nah, kemana mana-mana kena garu-garu, langsung menggendong anak, bayi, mana-mana. Dan juga nanti jangan sampai kita kena was-was. Was-was. Kalau makanya kata najis tahu ada tujuh ya. Setelah itu tidak usah dibilang nah, dan najis itu yakin kalau kira-kira enggak. Makanya kita tidak usah kena was-was. Ini santri ngantuan yang juga meliwet tok, senangannya ngeliwet tok itu. Itu paling mudah, kena was-was. Makanya was-was itu kata Imam Ghazali orang bodoh. Enggak ada orang alim kena was-was. Enggak mungkin orang alim kena was-was. Kalau ada orang alim kena was-was jadi bodoh hari itu. Selagi bukan najis jangan katakan najis, selesai. Contoh. Ada kotoran di pinggir jalan. Ada kotoran. Ada air menggenang dan bau. Kena baju. Najis atau tidak? Hah? Ayo. Najis atau tidak? Najis. Kenapa najis? Dari mana bau? Bukan kotoran, bau. Ada di pinggir jalan, ada bau, ada jalan. Genangan sedikit, bau. Kena baju kita, najis atau tidak? Najis. Kenapa najis? Basah. Memangnya itu najis? Memang najis itu apa sih? Sebutkan ada tujuh najis itu. Memang orang sini kencingnya di pinggir jalan? Ada darah di situ? Ada bangkai di situ? Kan ada tujuh najis tadi. Coba. Ini ilmu. Mana ada koloran? Di pinggir jalan ada orang buang air di sini? Coba ilmu di situ. Itu di pinggir jalan ada genangan bau busuk. Ada motor lewat, cet, kena baju. Najis atau tidak? Ini kan perlu keyakinan. Anehnya orang najis, astagfirullahaladzim najis. Eh, memang kamu menghina orang kampung sini, empuknya di pinggir jalan. Kurang ajar, ini namanya. Coba, mana najis? Dari mana najis? Tuh, keterangan najis dari mana? Ilmu itu yakin loh, yang gak boleh ilmu setengah-setengah. Makanya ini ilmu yang dibangun. Siapa yang mengatakan najis? Ada orang kencing di situ? Ada bangkai di situ? Tidak ada. Itu hanya air mengenang lama, mungkin ada getebok, ada daun, jadi bu, busuk. Kecuali kelihatan, wah tadi ada anak empuk di situ, pak baru. Kita tidak pernah melihat semacam itu, maka tidak najis. Tidak najis, hanya kotor. Ini keyakinan. Makanya santri was-was itu karena ilmunya nggak dipakai. Dari mana ada orang kencing di situ? Kecuali kita melihat semuanya bumi Allah adalah suci. Itu sabda Nabi SAW. Dan tidak akan berubah menjadi najis kecuali kelihatan benar dengan yakin seyakin-yakinnya. Kita meletakkan masuk ke kamar mandi. Baju jatuh, hmm, basah. Aduh, basah. Najis tidak? Kamar mandi di WC, kamar mandi. Basah. Najis tidak? Basah di kamar mandi. Ya tidak ya, lah. Sebab apa? Umumnya orang kalau kamar mandi disiram tidak? Siram hanya anjing saja nggak disiram. Kecuali kelihatan ada kencing menggenang. Jadi nggak boleh kita kena was-was. Kalau ada basah-basah sudah basah. Oh basah ini pasti disiram. Sebab orang normal kalau empuk pipis pasti disiram. Gak usah pusing. Bahkan kita pun kalau melihat tanda-tanda, kita alihkan kepada yang lainnya. Suatu ketika Rasulullah dengan Sayyidina Umar. Lewat ini, ada loteng. Ada orang membersih air basah di atas. Sayyidina Umar bertanya, Eh bu, ini air apa? Rasulullah berkata, jangan dijawab. Kita tidak usah banyak tanya, ini air apa? Sudah, kalau bersihkan ah oh, nggak mungkin ada orang kencing di atas. Nyantai aja. Pusing, ada apa nih? Sambil jalan, gayanya seorang fakir ya S1 sarjana syariah. Oh, kemana-mana. Aduh, astagfirullahaladzim. Tadi apa ya? Percikan dari atas tadi orang di kampung. Jangan-jangan kencing. Di mana ada kencing di loteng? Eh? Eh? Cicak. Kelihatan cicaknya? Pinter banget sih ya. Kalau kelihatan malah lain. Sekarang kelihatan kenapa kita nuduh cicak? Oh, tidak kelihatan. Makanya jangan sampai kita bawa waswas. Selagi tidak kelihatan mungkin krimis, mungkin ini. Tapi kalau kita bawa itu namanya waswas. Dan ingat, semuanya suci tidak akan berubah menjadi najis kecuali yakin. Tadi yakin suci atau tidak baju saya? Yakin su? Kemudian yang nempel ini ragu. Dan ragu tidak akan bisa mengalahkan ya yakin. Kecuali kelihatan wah ada monyet kencing. Sih, aduh kena baru. Ini loh santri itu banyak santri yang kena was-was. Karena apa? Nggak pakai otaknya. Maka Imam Ghazali itu paling marah dengan orang karena was was was najis. Lah kok najis itu dari mana najis? Ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan karena percikan nggak jadi ke masjid. Najis najis. Kok ada di jalan najis itu? Kecuali terlihat benar, makanya yakin suci baju saya, yakin itu najis pindah ke baju saya baru. Kalau itu ragu ke najisannya, tidak usah dipikir. Najis enggak sih? Enggak. Karena ini yakin. Al yakin la yuzalu Yakin suci tidak akan berubah menjadi najis kecuali dengan yakin najis juga. Di malam hari kita jalan di tengah jalan. Ah, ada peci, ada lentur-lentur lembut-lembut gitu. <laughs> Ayo, coba ini ha. Di tengah jalan malam-malam lihat nginjek sesuatu yang lembut. Awas ini ilmu penting. Ayo, jangan lewat. Ini kelewatan lupa. Belajar dengan kita kedip sesaat hilang nanti ya. Nah, jangan kedip sesaat. Baik, kita berjalan Tiba-tiba malam-malam lihat lentur-lentur. Aduh. Ayo. Orang kena was-was. Aduh, apa nih? Jangan-jangan kotoran aja. Padahal kalau kita cuekin sah, kita tidak dituntut untuk mencium itu dan tidak Uh, paling ini buah pacik. Selesai jalan. Tidak mungkin. Aman. Karena mungkin tidak buah pacik di pinggir jalan. Mungkin jatuh tomat. Empuk malah jauh, nggak ada orang pup di pinggir jalan. Ya, yang paling dekat adalah jatuh, buah jatuh ya. Buah pacim ini dan sebagainya. Tapi dasar ini orang kena was-was lihat. lihat becek-becek di sini, ah. Lihat ini hati-hati ya, ya, kelewat sesaat hilang nanti ilmu ini. <laughs> Ya, berapa banyak orang hadir di majelis tatonya keluar salah paham. Karena matanya kedip. <laughs> lihat. Dan ini apa? Tidak usah dipikirin malam-malam itu. Ah, langsung aja dilapin pakai tanah ini. Ah, selesai, selesai. Terserah itu apa. Karena pak Kakiku yakin suci. Adapun tadi ragu-ragu, mungkin empuk, mungkin buah pace, mungkin tomat, mungkin macam-macam. Eh, selesai. Gak usah rah, ragu. Biarpun itu ternyata kotoran anjing tidak dosa. Karena Kenapa? Kita tidak dituntut untuk mencium kaki kita. Cuma dasar orang bodoh kena was-was. Hmm, apa ini? Langsung dipegang. Nyek tangan. Dicium bau. Allah astagfirullahaladzim. Kemana najisnya? Kakinya kena, tangannya kena, hidungnya kena, kopiahnya kena. Bodoh dia. Tidak usah kena waswas waswas was itu kebodohan. Kata Imam Ghazali. Ada orang waswas was Wudhu aja sampai berulang-ulang. Ilmu dia. Jadi masalah najis juga itu pembahasan masalah najasah. Selesai. Allah Alhamdulillah. Cukup ya insya Allah. Ilmu itu indah kalau orang faham. Yang menjadi sumpek itu kalau tidak faham. hantu Nah, hilang itu. Besok pelajarannya tambah lagi. Nah, makanya perlu belajar dari nol lagi. Mulai dari nol dari dasar. Karena ilmu dasar itu ilmu penting. Ilmu yang besar itu dibangun dari dasar. Saya memulai dari dasar juga dulu. Dulu tuh saya senang membaca risalah. Saya senang dengan bacaan anak-anak kampus dulu. Bahtul Masail dan sebagainya. Memang kalau ditanya tentang masalah baru bisa menjawab. Tapi ditanya masalah-masalah terjadi sehari bingung. Saya harus mengulang cara belajar saya. Karena ada waktu Masail karangannya Masfu Zudi kalau tuh ini Kan masail besar-besar gitu ya. Kejadian ini, ini, ini, ini. Bisa menjawab. Cuma di saat di masalah kampung, aduh mabuk. Saya harus mengulang cara belajar saya. Dan Alhamdulillah punya masuk fakultas syariah di tempat yang benar. Belajar fikih syafi'i dari nol. Belajar fikih syafi'i dari nol. Saya ngadu kepada guru Profesor Habib Abdullah Muhammad Bahrun. Ya Habib saya itu bosan jenuh dengan fikih. Le, kenapa? Karena setiap kita membahas ini ada khilaf, ada. Ada ini ada khilaf, pusing saya. Dimarahi sama Habib Abdullah Jailani. Ya ya waladi, syariat adalah akum. Wah, saya dimarahi habis-habisan. Harus belajar fikih mulai detik ini. Saya penasaran, saya belajar fikih saat itu. Dulu nggak senang fikih. Senangnya kajian-kajian pembahasan oh, masalah eh, apa eh, masalah hukum-hukum berat itu. Masalah ilmu picisan itu, ilmu yang sesaat. Ilmu dihafal, bukan ilmu dirasakan. Jadi kalau fatwa, bagaimana hukumnya transfusi darah? Itu kan hukum dihafal. Boleh, tidak boleh. Pencakoan boleh, tidak boleh. Itu kan sederhana, nggak pakai nggak pakai nggak pakai renungan itu. Ulama mengatakan boleh dan tidak boleh karena begini. Itu kan ringan ilmu pencakoan, ilmu apa, ilmu donor dan sebagainya. Itu kan ilmu ringan. Bagaimana hukumnya zakat ini boleh tidak? Akan tapi lihat, ternyata untuk orang awam ini perlu duk rasa ini perasa, Makanya ibu yang mengulang lagi waktu itu belajar fikih dengan fikih ringan dari kitab kecil Safinatun Najah. Sudah di kampus. Belajar Safinatun Najah lagi. Saya ulang lagi. Kemudian saya ajarkan. Kemudian setelah itu saya renungi. Akhirnya saya ngajar pun sekarang tidak pakai kitab gede-gede. Biar kitab-kitab kecil saja. Kitab gede hanya untuk membaca murojaah untuk menyelesaikan masalah-masalah berat. Ini saja mari kita tutup dengan doa sebelum keluar yuk kita sholat duha. Tolong ya cara belajar. Jangan tinggalkan, jangan pindah ke materi yang baru kecuali materi yang lama sudah paham. Itu adalah cara belajarnya orang cerdas. Sebab yang namanya pelajaran itu bukan seperti duit ditimbun. Kalau duit ditimbun kan aman. Kalau pelajaran ditimbun tambah bahlul gitu nanti. Kalau duit ditimbun, disimpan, disimpan, disimpan punya puluhan juta. Tapi kalau ilmu ditimbun, Habis belajar ditimbun, habis belajar ditimbun, habis belajar ditimbun. Tidak bisa pinter. Tapi belajar satu masalah dibahas. Satu masalah dibahas. Satu masalah. Numpuk. Akhirnya orang punya punya banyak. Jadi ilmu yang kita hafal tidak spontan belajar semalam. Itu tanggungan dari sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Dan begitulah seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا أكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تثر علينا إنك على كل شيء قدير selama ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat pemahaman yang benar ya Allah buka hati kami untuk menerima kebenaran ya Allah jauhkan kami dari kebatilan ya Allah jadikan kami hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah saling mencintai karenamu ya Allah saling mencintai karenamu ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat muliakan di diri kami keluarga kami masyarakat kami ya Allah Dekatkan kami dengan orang-orang soleh ya Allah. Dekatkan kami dengan kekasih-kekasihmu ya Allah. Jauhkan kami dari pengkhianat-pengkhianatmu ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang munafik ya Allah. Kami ingin bersama orang-orang soleh yang kau cinta ya Allah. Jadikan anak-anak kami adalah anak-anak yang soleh soleha yang dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Orang tua kami ampuni mereka, berikan kasih sayangmu kepada mereka, lapangkan rezeki mereka. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang. Dan berikan kepada mereka segala kemudahan. Dan berikan kepada kami semua segala kemudahan. Panjangkan umur kami dan umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khutnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.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 Ya, jazakallah.